setiap muslim. Mencintai Allah dan mencintai apa saja yang Allah cintai. Inilah hakikat cinta kepada Allah. Bukan hanya cinta kepada Allah, tetapi juga mencintai semua yang Allah cintai. Sebagaimana kita harus membenci semua yang Allah benci. Dan jemaah sekalian, ulama menjelaskan cinta kepada Allah yang bermakna ibadah adalah cinta yang disertai dengan pengagungan kepada Allah dan perendahan diri di hadapannya serta ketaatan yang mutlak kepadanya. Inilah cinta yang merupakan ibadah yang memiliki makna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan seseorang kepada Allah disertai dengan pengagungan kepadanya dan penghinaan diri di hadapannya serta ketaatan mutlak kepadanya. Maka cinta seperti ini apabila diserahkan kepada makhluk adalah kesyirikan adalah kesyirikan. Kalau seseorang mencintai makhluk dengan pengagungan seperti dia mengagungkan Allah atau perendahan diri kepadanya atau ketaatan secara mutlak kepadanya, maka itu adalah cinta yang syirik. Ketaatan mutlak itu maknanya semua yang dia inginkan, semua yang dia perintahkan kita lakukan. Itu hanya untuk Allah apa saja yang Allah inginkan, apa saja yang Allah perintahkan kepada kita, kita tunduk sepenuhnya, patuh sepenuhnya. Adapun makhluk, walaupun kita cinta kepada seseorang, kepada orang tua kita misalkan, atau suami kepada istri, atau sebaliknya istri kepada suami, walaupun kita cinta, tapi kita nggak boleh taat secara mutlak. Nggak boleh taat secara mutlak. Artinya, seandainya orang tua kita memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat Allah, wajib kita lakukan. Kenapa? Karena kita cinta kepada orang tua kita. Tapi kalau orang tua kita menyuruh kita melakukan satu perbuatan dosa, tidak boleh kita taat kepadanya. Kenapa? Karena kita lebih cinta kepada Allah. Begitu pula seorang suami diminta oleh istri atau seorang istri disuruh oleh suami melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, tidak boleh dia taat karena Allah lebih dia cintai. Kalau seseorang mencintai makhluk dengan pengagungan, perendahan diri dan ketaatan mutlak, berarti dia telah samakan makhluk itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengabarkan kepada kita salah satu kesyirikan orang-orang musyrik dahulu, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Bagaimana caranya jemaah sekalian? Mereka jadikan makhluk-makhluk itu tandingan bagi Allah. Yuhibbunahum kahubillah. Mereka mencintai makhluk-makhluk tersebut seperti kecintaan mereka kepada Allah. Jadi mereka samakan kadar cinta mereka kepada Allah dengan kepada makhluk tersebut. Maka ini adalah salah satu kesyirikan orang-orang musyrik dahulu yang Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Itu saja sudah syirik. Apalagi kalau kenyataannya ada orang yang dia lebih cinta kepada makhluk dibandingkan kepada Allah. Atau bahkan dia hanya cinta kepada makhluk dan tidak sedikit pun dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sudah kita bahas di ayat yang pertama dari bab yang ke-30 ini. Sekarang kita masuk jemaah sekalian pembahasan ayat yang kedua dari bab ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum" Katakanlah, apabila orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, wa ashiratukum, karib kerabat kalian, wa amwalun iqtaraftumuha dan harta-harta yang kalian dapatkan wa tijaratun takhshawna kasadaha dan perniagaan yang kalian takutkan kerugiannya wa masakinu taradawnaha dan rumah-rumah yang kalian senangi ahabba ilaikum lebih kalian cintai minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilillah daripada Allah dan rasulnya dan berjihad di jalannya Fatorabbasu, maka tunggulah hatta ya'ti Allahu bi amrih sampai Allah mendatangkan keputusannya yaitu azabnya wallahu la yahdil qaumal fasikin dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik tersebut surat At-Taubah ayat ke-24 Jamaah sekalian ayat ini berbicara tentang kewajiban mencintai Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya melebihi apapun itu melebihi apapun dan di sini disebutkan delapan tetapi tidak terbatas delapan ini apa saja delapan itu orang tua anak saudara istri karib kerabat harta perniagaan penghasilan pekerjaan dan rumah delapan hal yang kita cintai di dunia ini keluarga kita, istri-istri kita, anak-anak kita, harta kita, pekerjaan kita, dan rumah kita. Maka Allah ingatkan kita, jangan sampai semua itu lebih kita cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya. Kalau itu lebih kita cintai, maka ingatlah ancaman Allah di dalam ayat ini. basu tunggulah kalian hatta ya'ti Allahu bi amri sampai Allah mendatangkan keputusannya. Maksudnya adalah azab Allah akan timpakan kepada orang-orang yang lebih mencintai makhluk, lebih mencintai kesenangan dunia dibandingkan Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya. Dan Allah mengingatkan bahwasannya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik tersebut. Maka ayat yang mulia ini memberi pelajaran kepada kita bahwa wajib bagi kita mencintai Allah dan mencintai apa yang Allah cintai melebihi apapun. Melebihi apapun. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita kewajiban mencintai Allah dan juga mencintai apa yang Allah cintai melebihi apapun. Melebihi kecintaan kita kepada orang tua kita, melebihi kecintaan kita kepada anak-anak dan saudara kita, istri-istri kita, harta kita, pekerjaan kita, semuanya. Harus Allah dan apa yang Allah cintai, lebih kita cintai. Ini pelajaran pertama jamaah sekalian yang harus kita petik dari ayat yang mulia ini. Dan juga di dalam ayat ini terkandung ancaman keras bagi orang yang lebih mencintai keluarganya, saudaranya, atau kesenangan dunianya dibandingkan Allah dan apa yang Allah cintai. Allah berikan ancaman keras. Apa ancamannya? Azab dan tidak mendapatkan hidayah. Ini azab yang besar. Berarti mencintai Allah benar-benar kewajiban yang besar. Dan mencintai apa yang Allah cintai benar-benar kewajiban yang besar. Bahkan harus lebih. Bukan sekedar cinta kepada Allah, tapi lebih cinta kepada Allah dibandingkan kepada apapun juga. Jamaah sekalian, jangankan kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu saja kita dituntut untuk mencintai beliau melebihi apapun dan siapapun juga sebagaimana di dalam dalil yang berikutnya dalil berikutnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah alaihi wasallam bersabda la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain tidak beriman seorang dari kalian. Sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Ini yang dituntut dari kita dalam mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apatah lagi dalam mencintai Allah Azza wa Jalla. Dan tidaklah kita mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali karena Allah. Kenapa kita harus cinta kepada Nabi? Karena Allah mencintai beliau. Karena Allah mencintai beliau. Dan kenapa kita harus lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW melebihi siapapun? Karena Allah juga begitu. Allah lebih mencintai beliau dibandingkan siapapun. Makhluk yang paling Allah cintai, makhluk yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah, makhluk yang terbaik. Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Dan juga karena jamaah sekalian, sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sifat-sifat yang terbaik. Dan karena kebaikan beliau kepada kita melebihi siapapun. Adakah makhluk di dunia ini yang lebih baik kepada kita melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Beliau yang terbaik kepada kita. Apa kebaikan beliau kepada kita jamaah sekalian? menunjukkan kepada kita jalan hidayah, jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Itulah tugas yang Allah perintahkan kepada beliau. Tugas terbaik, kebaikan terbesar bagi hamba menunjukkan jalan kebaikan, jalan hidayah dan menyelamatkan manusia dari kesesatan. Nggak ada lagi kebaikan yang lebih besar yang diberikan orang lain kepada kita melebihi kebaikan ini. Orang ngasih harta kepada kita, ngasih uang satu miliar, ngasih mobil Alphard dan lain-lain, nggak ada apa-apanya. Dibandingkan hidayah, dibandingkan orang yang memberi nasihat kepada kita. Orang yang memberi nasihat kepada kita jemaah sekalian, dialah orang yang paling cinta kepada kita. Melebihi orang yang memberikan semua kenikmatan dunia kepada kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, apatah lagi dalam mencintai Allah Azza wa Jalla. Semua kebaikan dunia dan akhirat datangnya dari Allah. Wa ma bikum min Allah. Apapun nikmat yang ada pada kalian, maka itu datangnya dari sisi Allah Azza wa Jalla. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, kita mencintai karena dua sebab. Kenapa muncul rasa cinta kita kepada sesuatu? Karena dua sebab. Pertama, al-jamal karena adanya al-jamal, keindahan, kebagusan. Yang kedua, adanya al-ihsan atau al-in'am, perbuatan baik darinya kepada kita. Jamaah sekalian, cobalah kita pikir-pikirkan. Inilah dua sebab mengapa kita cinta kepada seseorang. Pertama, keindahan. Apakah cantik atau ganteng? atau keindahan maknawi, yaitu apa? Kemuliaan akhlak. Iya kan? Kenapa kita senang kepada orang ini ganteng? Ya. Kenapa kita senang kepada wanita ini cantik? Kenapa kita senang kepada orang ini akhlaknya baik? Yang kedua, karena dia berbuat baik kepada kita. Coba kita pikirkan, kenapa kita senang kepada orang ini? Dua ini saja, nggak lebih daripada itu. Karena kebaikan dia, karena kebagusan dia, keindahan dia, dan karena dia berbuat baik kepada kita. Maka dari itu, semakin baik orang itu kepada kita, kita pun akan semakin cinta kepadanya. Semakin baik akhlaknya, kita pun akan semakin cinta kepadanya. Oleh karena itu, kita sangat mencintai orang tua kita. Kenapa? Mereka termasuk makhluk yang paling baik kepada kita yang paling banyak jasanya kepada kita. Demikian pula pasangan-pasangan kita, anak-anak kita, mereka sangat baik kepada kita, maka kita pun cinta kepada mereka. Maka jemaah sekalian, kalau begitu sepatutnya Allah Azza wa Jalla yang lebih kita cintai daripada apapun. Karena Allah memiliki dua hal ini secara sempurna. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah maha indah mencintai keindahan mencintai keindahan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban sesungguhnya Allah maha baik tidak menerima kecuali yang baik kesempurnaan keindahan kesempurnaan kebaikan ada pada diri Allah sempurna segala keindahan miliknya segala kebaikan miliknya kemudian yang kedua, yang paling baik kepada kita adalah Allah Azza wa Jalla. Semua kebaikan yang kita dapatkan di dunia dan di akhirat datangnya dari Allah. Termasuk kebaikan makhluk kepada kita, kebaikan orang tua kepada kita, kebaikan kawan kepada kita, kebaikan anak dan istri kita kepada kita, itu bagian dari kebaikan Allah kepada kita. Jadi luar biasa sempurna kebaikan Allah kepada kita. Kalau begitu, sudah sepatutnya jamaah sekalian, Allah yang lebih kita cintai. Makanya, dua hal ini, semakin kita kenal, kecintaan kita kepada Allah semakin kuat. Apa itu? Keindahan Allah, kebaikan Allah. Yang kedua, nikmat Allah kepada kita. Kalau kita pelajari, kita renungkan, kita pikirkan, subhanallah, betapa besarnya nikmat Allah kepada kita pasti kita akan semakin cinta kepada Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kalian, kalian tidak sanggup menghitungnya. Begitu banyak betapa besarnya nikmat Allah sampai-sampai menghitungnya kita nggak sanggup. Berarti Allah sangat baik kepada kita. Jadi seharusnya orang yang memahami hal ini Allah lebih dia cintai. Ini dua hal ini yang harus kita kenali jemaah sekalian. Pertama mengenal Allah, mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Semakin kita kenal, semakin kita pelajari, kecintaan kita kepada Allah semakin kuat. Yang kedua, mengenal nikmat-nikmat Allah kepada kita. Merenungkan, menghayati mengamati setiap nikmat Allah kepada kita. Begitu banyak, begitu besar. Maka kita pun akan semakin cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi jemaah sekalian, seperti yang telah kita ingatkan, apakah kalau kita cinta kepada Allah, otomatis Allah mencintai kita? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Oleh karena itu, cinta kepada Allah harus mengamalkan konsekuensi cinta ini apa itu? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Makanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan orang yang mencintai Allah memiliki dua derajat. Memiliki dua derajat. Derajat yang paling tinggi adalah cintanya kepada Allah yang melahirkan yang melahirkan usaha untuk taat kepada Allah, melakukan yang wajib dan yang sunnah dua-duanya dia lakukan. Maka dengan sebab itu dia akan mendapatkan kecintaan Allah. Ini derajat yang paling tinggi. Cinta yang melahirkan dia untuk berusaha melakukan apa yang Allah perintahkan dan apa yang disunahkan. Kemudian derajat yang kedua adalah dia hanya melakukan yang wajib saja. Mending daripada tidak sama sekali. Maka derajat kecintaan Allah kepada makhluk ini pun berbeda. Yang melakukan kewajiban ditambah dengan sunnah-sunnah tentu lebih Allah cintai. Yang melakukan kewajiban saja Allah juga cinta, tetapi lebih kurang cintanya. Jadi untuk meraih cinta Allah inilah yang terpenting. Inilah yang terpenting karena percuma saja kita mengaku cinta kepada Allah, tapi Allah nggak cinta kepada kita. Seperti orang-orang musyrik. Mereka cinta kepada Allah, tapi Allah murka kepada mereka semurka-murkanya. Kalau begitu, kita juga harus ada usaha untuk menggapai cinta Allah, yaitu lakukan perintah Allah yang wajib. Kalau kita tambah dengan yang sunnah, maka cinta Allah yang akan kita raih semakin besar. Sebagaimana dalam hadis Qudsi, diriwayatkan Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa memusuhi waliku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Siapa yang dimaksud wali Allah? Orang yang Allah cintai. Wali Allah artinya kekasih Allah, kecintaan Allah. Subhanallah jemaah sekalian, perhatikanlah hadis kudsi ini. Orang yang sudah Allah cintai, Allah akan selalu membelanya. Siapa yang memusuhinya, sama saja dia mengajak Allah untuk perang. Naudzubillah. Sama saja, apakah pemerintahnya, masyarakatnya, keluarganya, kalau memusuhi dia, berarti mereka mengajak perang kepada Allah. Dan gak mungkin mereka menang. Gak mungkin mereka menang melawan Allah Azza wa Jalla. Itulah keutamaan orang yang Allah cintai. Kemudian Allah jelaskan untuk meraih kecintaannya dalam lanjutan hadis. وَمَا تَكَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي abdi أَحَبَّ إِلَيَّ ilayya mimma عَلَيْهِ Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan atasnya. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu dan tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jadi jamaah sekalian, inilah cara mendapatkan cinta Allah. Jadi dua cara dua cara supaya kita cinta kepada Allah dan dua cara mendapatkan kecintaan Allah. Apa dua cara tadi? Supaya kita cinta kepada Allah mengenal dua hal. Keindahan Allah dan kebaikan Allah kepada kita. Mempelajari sifat-sifat Allah, nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia dan kebaikan-kebaikannya kepada kita, nikmat-nikmatnya kepada kita. Ini dua hal yang terbesar yang akan menumbuhkan dan menguatkan kecintaan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua untuk meraih cinta Allah juga dengan dua hal, melakukan yang wajib dan yang sunnah. Dan kewajiban terbesar, kewajiban tertinggi adalah tauhid, mentauhidkan Allah. Sebaliknya dosa terbesar adalah syirik. Dosa terbesar dosa terbesar adalah perbuatan mempersekutukan Allah. Inilah sebab terbesar hamba mendapatkan kecintaan Allah, yaitu mentauhidkannya dan tidak mempersekutukannya, mengikuti kekasihnya yang paling dia cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW dan menjauhi perbuatan dalam agama. Inilah sebab terbesar hamba mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian jemaah sekalian, juga kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada beliau yang benar, yang jujur, hakikatnya adalah ittiba. Hakikatnya adalah meneladani beliau. Kalau seseorang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dia menyelisihi beliau, maka itu adalah cinta yang palsu. Cinta yang tidak benar. Sama saja dengan orang yang mencintai Allah, tetapi dia tidak menjalankan perintah Allah dan tidak menjauhi larangannya, maka cintanya adalah palsu. Oleh karena itu, cinta kepada Rasulullah SAW yang hakiki adalah kecintaan yang melahirkan ittiba kepada beliau dan menjauhi semua yang beliau larang serta menjauhi perbuatan mengada-ada di dalam agama. Percuma saja mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi kemudian menyelisihi petunjuk-petunjuk beliau. Pelajaran lainnya jemaah sekalian yang bisa kita petik dari hadis ini adalah keutamaan berjihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah adalah amalan yang sangat Allah cintai. Sehingga kita pun harus mencintai amalan jihad ini melebihi kecintaan kita kepada orang tua kita sendiri, kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita, istri-istri kita, karib kerabat kita, harta kita, perniagaan kita, dan rumah-rumah kita. Artinya, kalau sudah wajib berjihad, maka jihad yang harus lebih kita dahulukan. Dan ayat ini, Imam Al-Qurtubi rahimahullah menceritakan, ayat ini turun karena ada sebagian kaum muslimin sudah masuk Islam ketika itu, mereka tidak mau pergi berhijrah dan berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah ingatkan mereka, Allah turunkan ayat ini. Ada yang alasannya karena ditahan istrinya, ada yang mengingat anaknya, ada yang sayang pekerjaannya ditinggalkan, ada yang sayang rumahnya ditinggalkan. Macam-macam alasan mereka. Maka Allah turunkan ayat ini. Jadi, kalau jihad itu sudah diwajibkan, maka semua kenikmatan dunia ini harus kita tinggalkan. Karena kita lebih mencintai jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi ada kondisi jihad itu tidak sampai wajib. Tidak sampai wajib ain maksudnya. Karena jihad itu ada dua macam kata para ulama, fardu kifayah dan fardu ain. Fardu kifayah dan fardu ain. Ya. Kalau jihadnya masih dalam kondisi fardu kifayah, belum menjadi fardu ain, maka ada aturan-aturan tersendiri. Di antaranya apa? adalah dia harus minta izin orang tuanya dulu. Dia harus minta izin orang tuanya dulu. Kalau jihadnya masih menjadi fardu kifayah. Tapi kalau jihad sudah fardu ain, maka dia tetap minta izin, tapi orang tuanya izinkan atau tidak, maka Allah lebih pantas untuk ditaati. Ya, walau orang tuanya tidak izinkan, tapi kalau jihadnya sudah fardu ain, maka wajib dia untuk pergi berjihad. Ya, jihad yang fardu ain itu jemaah sekalian contohnya kalau musuh sudah masuk di negeri kita. Itu contoh sudah fardu ain. Atau kita diperintahkan oleh imam. Siapa itu imam? Pemimpin negara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal imamu junnah yuqatalu min waraihi." Pemimpin itu adalah perisai. Peperangan harus dilakukan di belakangnya. Wa idzastunfirtum fanfiru. Kata Allah, kalau kalian diseru untuk berperang, maksudnya pemimpin yang menyeru, berangkatlah kalian. Iya. Demikian pula kata para ulama, kalau seseorang itu punya keahlian khusus, punya keahlian khusus, yang lain nggak tahu keahlian itu. Mungkin dia ahli dalam merakit bom misalkan, dia dibutuhkan di medan jihad, maka dia menjadi wajib. Yang lain tidak wajib, tapi dia menjadi wajib karena dia punya keahlian khusus. Jadi ini dibahas di fikih jihad ada kondisi-kondisi di mana jihad menjadi fardu ain. Ya. Tapi ada kondisi jihad menjadi fardu kifayah. Artinya, kalau sebagian sudah berjihad, sebagian lagi tidak wajib untuk berjihad. Ya. Contohnya kalau di satu negeri kaum muslimin diserang oleh musuh, maka kaum muslimin yang ada di situ mereka fardu ain. Sementara kaum muslimin yang ada di daerah lain mereka fardu kifayah sebagian harus pergi membantu. Kalau semuanya tidak membantu, maka semuanya berdosa. Iya. Jadi jemaah sekalian, ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita agungnya ibadah jihad. Tapi jihad jemaah sekalian sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Harus terpenuhi padanya dua syarat. Ikhlas dan ittiba. Ikhlas karena Allah dan ittiba meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneladani cara berjihad Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, jihad yang dimaksudkan dalam syariat bukanlah jihad seperti yang dilakukan oleh para teroris. Contohnya jemaah sekalian, mereka melihat orang-orang kafir, lalu mereka melempar bom begitu saja. Itu bukan cara jihad yang benar. Rasulullah SAW sebelum menyerang orang kafir, apa yang beliau lakukan? Beliau pertama dakwahi terlebih dahulu Inilah tujuan utama jihad, ngajak orang masuk surga. Ngajak mereka beriman supaya mendapatkan rahmat Allah. Kalau tidak mau, dikasih pilihan kedua, yaitu menjadi kafir zimmi, orang kafir yang hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin. Itu pun tujuannya supaya dia masih ada kesempatan untuk didakwahi. Kalau dia tidak mau pilihan yang kedua, barulah diperangi. Itu jihadnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Iya. Dan masih banyak adab-adab lain jemaah sekalian yang perlu kita pelajari. Sebelum turun berjihad, jihad itu ibadah. Ibadah harus berdasarkan ilmu. Sama dengan amalan lain. Kalau kita lakukan tanpa ilmu, tanpa mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau telah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Tertolak amalan itu walaupun dia sudah berkorban nyawa, tapi dia tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalannya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita belajar bagaimana seharusnya berjihad, bagaimana fikih jihad. Itu kitab khusus. Dalam buku-buku fikih ada kitab khusus yang terdiri dari banyak bab Bukan hanya satu bab, banyak bab tentang jihad. Kebanyakan anak-anak muda kaum muslimin semangat sekali berjihad. Tapi yang mereka baru baca, yang mereka baru pelajari hanya satu bab, bab keutamaan jihad. Ya. Bab berjumpa dengan bidadari. Ya. Kalau mati syahid. Sementara hukum-hukum jihad tidak mereka pelajari. Maka jihad seperti ini kita khawatirkan, kita takutkan tidak akan mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Karena pertolongan Allah itu adalah kuncinya ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mentauhidkan Allah dan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah kunci utama untuk mendapatkan pertolongan Allah. Kemudian jemaah sekalian, ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa jihad itu adalah kemuliaan. Jihad itu adalah kemuliaan. Maka sangat disayangkan kalau ada orang yang mengaku muslim, lalu dia pobi, alergi dengan jihad. Subhanallah. Dia anggap jihad itu adalah ekstrim. Atau ajaran radikal. Atau ajaran yang sudah tidak cocok dengan zaman ini. Jamaah sekalian, ini adalah ajaran Islam yang akan terus sesuai dengan zaman sampai akhir zaman. Dan inilah kemuliaan Islam. Dan jangan lupa jamaah sekalian, bagaimana bangsa ini merdeka? Bagaimana bangsa ini lepas dari penjajahan? Itu dengan jihad. Jangan kemudian ada orang yang sok paling paling setia dengan bangsa ini, kemudian dia menjelek-jelekkan jihad, anti jihad. Dia lupa bangsa ini merdeka karena jihad. Merdeka karena teriakan Allahu Akbar. Jangan lupa jamaah sekalian. Dulu pahlawan-pahlawan Islam belum tahu bendera merah putih. Yang mereka tahu bendera la ilaha illallah. Mereka tahu adalah jihad fi sabilillah. Ketika mereka sudah pegang bendera merah putih pun, mereka masih meneriakkan Allahu Akbar. Jadi jangan dipertentangkan antara nasionalisme dengan Islam dengan jihad fi sabilillah. Bangsa ini merdeka dengan jihad dan bangsa ini akan kita pertahankan juga dengan jihad memang dua sisi ini yang ekstrim. Orang yang pobi dengan jihad, anti jihad, dan orang yang berjihad tapi tidak mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Oleh karena itu, jihad adalah amalan yang mulia, tetapi haruslah dilakukan dengan ikhlas dan mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah ingatkan kepada kita jemaah sekalian, melalui lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, umat ini terhina karena mereka meninggalkan jihad. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu Di dalam riwayat Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya. Dan hadis ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini. Demikian pula Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini. Hadis ini disebutkan dalam oleh ulama-ulama ahli tafsir ketika menafsirkan ayat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabayatum bil inah." kalau kalian sudah melakukan jual beli dengan cara inah yaitu salah satu bentuk transaksi riba wa akhadtum aznabal baqari wa raditum bizar'i dan kalian telah memegang ekor-ekor sapi dan ridho dengan pertanian maksudnya jemaah sekalian cinta dunia cinta dunia seperti yang disebutkan di dalam ayat ini harta, perniagaan dan rumah-rumah kita Wataraktumul jihad dan kalian meninggalkan jihad sallallahu alaikum dhulla. maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian kehinaan kita ini jemaah sekalian hukuman dari Allah salah satunya karena kita meninggalkan jihad padahal kita mampu menolong saudara-saudara kita di Palestina kita punya kekuatan kita mampu menolong saudara-saudara kita di Suriah kita mampu menolong saudara-saudara kita di Rohingya tapi kita tidak punya keinginan karena kita tidak punya semangat jihad. Maka Allah timpakan kehinaan kepada kita. Yang lebih dahsyat lagi, ada orang-orang yang tidak merasa. Dia punya kekuasaan, dia tidak merasa dia hina. Saudara-saudaranya dibantai, dibunuh, dia diam saja. Padahal dia punya kekuatan, dia punya kemampuan. Dia dia hina, tapi dia nggak merasa dia hina. Sallallahu alaikum zullah. Allah timpakan kehinaan kepada kalian. Kapan kehinaan ini hilang? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan menghilangkan kehinaan ini sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kenapa Nabi tidak mengatakan Allah tidak akan menghilangkan kehinaan ini sampai kalian berjihad? Nabi tidak mengatakan begitu. Nabi mengatakan sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kenapa jemaah sekalian? Karena jihad harus dengan ilmu. Jihad harus dengan ilmu. Kalau begitu harus kembali dulu kepada agama kita. Bagaimana cara kembali kepada agama kita? Dimulai dengan belajar. Dimulai dengan menuntut ilmu. Ilmu yang mana? Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Dari situ kita belajar cara berjihad, jihad yang benar, baru kita angkat senjata. Jangan langsung berjihad tanpa ilmu. Jadi kembali dulu kepada agama kita. Tidak ada cara untuk kembali kepada agama kecuali belajar, menuntut ilmu. Itu yang pertama kita lakukan, itu yang harus diprioritaskan. Jemaah sekalian, tentu masih banyak pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, namun waktu kita terbatas. Semoga bermanfaat. Ada sedikit waktu untuk tanya jawab, saya persilakan. Lain kali kalau pertanyaan tulis saja biar lebih cepat. Ya. Pakai mic lama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kondisi saat sekarang Ustaz, dalam kondisi negara kita aman seperti ini, uh, jihad seperti apa yang uh, harus kita lakukan? Uh, kan seperti kita tahu bahwa jihad itu bukan hanya berperang gitu Ustaz ya. ya. Uh, terutama untuk uh, kita yang masih muda-muda itu kira-kira jihad apa nih yang bisa kita lakukan untuk mengimplementasikan ayat ini gitu. Terima kasih. Jemaah sekalian, kondisi aman negara kita termasuk nikmat Allah Azza wa Jalla yang patut kita syukuri. Yang patut kita syukuri ini termasuk nikmat terbesar maka dari itu janganlah melakukan tindakan-tindakan, aktivitas-aktivitas yang dapat merusak nikmat keamanan. Lihatlah di negeri-negeri yang lain menjadi rusak nikmat keamanan. Di antara sebab rusaknya nikmat keamanan adalah serangan dari orang-orang kafir. Baik orang kafir yang senegeri dengan mereka atau dari luar negeri. Terjadi di Palestina, di Syria, di Myanmar dan lain-lain. Seharusnya kita melihat negeri-negeri ini patut kita lebih bersyukur kepada Allah. Negeri kita adalah negeri yang aman. Jaga lisan kita, jaga tindakan kita, jangan sampai merusak nikmat keamanan ini. Ini termasuk nikmat besar dari Allah. Oleh karena itu, kita wajib menjaga nikmat keamanan dan jihad kita, jihad kita haruslah sesuai dengan ilmu. Di antaranya jihad itu harus dengan fatwa para ulama dan harus dengan perintah para pemimpin, para pemimpin negara. Ya. Dan bisa kita lakukan. Bisa kita lakukan masih banyak yang bisa kita lakukan selain daripada berperang secara fisik. Terlebih lagi, kita nggak mungkin berperang secara fisik dengan benar tanpa kita menuntut ilmu. Oleh karena itu, termasuk jihad yang sangat agung adalah kita menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Ya. Karena kalau kita berjihad tanpa ilmu, maka pertama jihad kita tidak akan diterima oleh Allah dan kita tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya. Maka termasuk jihad adalah menuntut ilmu mengamalkannya dan menyebarkannya. Bahkan Allah mensifatkan jihad ini dengan jihad yang besar. Kata Allah, "Wajahidhum bihi jihadan kabira." Berjihadlah melawan orang-orang kafir itu dengannya. Apa maksudnya dengannya jemaah sekalian? Al-Qur'an dengan jihad yang besar. Allah perintahkan kepada kita berjihad melawan orang-orang kafir dengan Al-Qur'an dan Allah katakan itu adalah jihad yang kabirah, jihad yang besar. Apa maksudnya jihad dengan Al-Quran? Kita pelajari. Kita pelajari tafsirnya. Kita pahami dengan baik seperti Nabi dan para sahabat memahami. Dan kita amalkan serta kita sebarkan di tengah-tengah umat. Inilah jihad dalam kondisi aman seperti ini. Kita syukuri, semoga bermanfaat.